ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Yeah, yeah, yeah. Macy! Macy! Tutur tinulah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 mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-386 ini didukung oleh para pemain Ivonero sebagai Sakawuni, Lili Nur Indasari sebagai Luh Cinggan, Sono Sugiyakso sebagai Empu Lunggah, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Iwan Dahlan sebagai Jata Gimbal, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, dan Asdil Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sementara harimau putih itu segera memperlihatkan taring-taringnya yang runcing. Binatang itu menyeringai begitu jinggan berteriak-teriak. Sakawuni menjadi salah tingkah. Adik lu, uh, ada apa ini? Adik lu, kami segera membuat kuda-kuda. Dia bersiap-siap menanti serangan Jamantara. Dia memang tidak bisa berbuat lain kecuali mempertahankan dirinya. Jamantara segera menerjang. Kedua belah kaki depannya terculu dan kantong-kantong cakarnya terbuka. Saka Gulu berkelit ke samping. Jamantara menggeram kesal karena mangsanya dapat menghindarkan diri. Binatang buas itu buru-buru membalikkan punggungnya, kemudian kembali menyerang dengan garang. Sakawuni membuang tubuhnya ke samping kiri. Lagi-lagi para menemui kegagalan. Tiba-tiba binatang itu menggeram keras, kemudian mengibas-ibaskan ekornya sebelum mendekam di atas rumput. Jengking bertambah kesal. Tapi nampaknya harimau putih itu benar-benar tidak mau menyerang lagi. Pada saat itulah muncul seorang laki-laki tua dari balik rumpun semak belukar. Ah, ayah, Kenapa Ayah datang kemari? Oh, uh, <laughs> eh, Nini hmm, Sakahuni, apakah putriku ini telah membuatmu mengalami kesulitan? Uh, hmm? Iya, <laughs> sedikit Bapak Lungga. Tapi saya bisa memakluminya. Dia masih belum benar-benar dewasa. Oh. Apa? <laughs> Aku belum dewasa? Enak saja bicara. Nduk, jangan begitu, Nduk. Kau harus berbuat sopan kepada tamu-tamu kita. Kepada sahabat-sahabat kita kepada orang-orang dekat kita, kepada semua saja. Sebab kesopanan merupakan pencerminan kepribadian kita sendiri. Ayo, minta maaf kepada Nini Sakawuni. Kau telah berani berkata kasar kepadanya. Tapi ayah, Hah? tapi... Tidak ada tapi-tapian. Ayo cepat, minta maaf. Atau kau mau diikat lagi dengan selendang itu? Oh, hmm? ayah. Kalau begini caranya, lebih baik aku pulang saja. Ando, kau ini anak ayahmu atau bukan? Ayo, kau masih mau mendengar kata-kata ayahmu bukan? Cepat minta maaf pada Nini Sakawuni. Hmm, baiklah. Aku minta maaf Kakawuni Nah. Baiklah adik lu, tidak apa-apa. Saya tahu, sebenarnya adik lu adalah seorang gadis yang baik. Sekarang marilah kita temui Angger Kamandanu. Oh, di mana Angger Kamandanu? Adik lu barangkali bisa menunjukkan di mana Arya Kamandanu berada. Bukankah begitu adik lu? Tidak. Aku tidak tahu, Kakak Uni. Ah. Bukankah sejak tadi ku katakan bahwa aku tidak tahu? Ayo, Lando. Jangan begitu. Nini Sakawuni dan Angger Kamandanu adalah orang-orang penting. Oh, mereka berdua adalah pengawak Praja Majapahit. Mereka mengemban tugas dari kerajaan mereka harus kita bantu Nduk. Oh, di mana Amir Kamandanu berada? Ayo, katakanlah. Hmm, di sana ayah. di balik celah-celah batu itu, di dalam gua. Pada saat itulah mereka melihat Arya Kamandanu muncul dari celah-celah batu, kemudian melangkah perlahan-lahan di tepi telaga Garunggang. bagaimana sekarang keadaanmu, Ger? Sepertinya saya sudah mulai sembuh, Bapak Lungga. Luka-luka saya sudah banyak yang mengering. Dan sepertinya sama sekali tidak menimbulkan bekas apa-apa. Oh, syukurlah kalau begitu. Semua itu berkat perlindungan dari Sang Maha Kuasa. Benar, Bapak Lungga. Apa yang Bapak katakan seluruhnya adalah benar. Bagaimana, Sakawuni? Aku dengar kau kembali ke Majapahit. Iya, Kamandanu. Kau pun harus segera kembali ke Majapahit. Ada sesuatu yang tidak beres di Majapahit. Baiklah kalau begitu. Aku memang sudah lama sekali meninggalkan istana Majapahit. Kita harus segera kembali. Bapak Lungga. Uh, iya, Ger. Tugas dan kewajiban seorang prajurit memanggil saya kembali. Saya mohon pamit, Bapak Lungga. Saya akan segera kembali ke Majapahit. Saya tidak berani terlalu lama meninggalkan tugas-tugas dan kewajiban saya. Uh, baiklah, Ger. Kembalilah ke Majapahit sekarang juga. Rasa-rasanya tidak ada lagi yang bisa Angger kerjakan di tempat seperti ini. Oh ya, di mana adik lu? Ah, entahlah, uh, di mana adik lu bapak Oh, jangan hiraukan anak itu, Nini. Biar sajalah, biar saya yang akan mengurusnya. Anak itu memang manja sekali. Suatu saat dia perlu tindakan yang tegas dan keras. Nah, Sakawuni, mari kita berangkat. Kita bisa langsung ke Majapahit. Tapi, apakah kau hanya membawa seekor kuda? Kita bisa naik kuda bersama-sama, Kamandanu. Nanti kita bisa singgah di desa terdekat untuk mencari kuda. Sementara ini, kita bisa naik kuda bersama-sama. Baiklah kalau begitu. Nah, Bapak Lungga, kami mohon permisi. Kami akan segera berangkat. Uh, silakan, Ger. Silakan ini. Hati-hati di jalan. Arya Kamandanu segera melompat ke atas punggung kuda dan Sakawuni duduk di belakangnya. Setelah mengangguk sekali lagi kepada Empu Lunggah, Arya Kamandanu menyentakkan tali kudanya, dan kuda itu pun berlari kencang di atas rumput-rumput hijau. Kuda yang ditunggangi Arya Kamandanu dan Sakawuni menuruni lereng Bukit Garunggang. Sekalipun berlari kencang, tapi nampaknya binatang itu cukup berhati-hati. Sekali waktu dia terpaksa melompati semak belukar ataupun bongkahan-bongkahan batu. Tidak berapa lama kemudian, mereka pun sudah tiba di kaki Bukit Garunggang. Dan mereka meneruskan perjalanannya, memutari Bukit Gedung Peluk. Arya Kamandanu terus melarikan kudanya mengitari pinggang Bukit Gedung pelu. Sementara di balik gundukan sebongkah batu besar, sepasang mata mengawasi mereka. Sepasang mata yang indah milik gadis desa. Luh Cinggan sangat sedih melihat akhirnya Arya Kamandanu meninggalkannya juga. Air mata gadis itu berlinangan. Aku tahu. Itulah sebabnya Aku tidak menyukaimu, Kakak Uni. Aku tahu, suatu saat kau akan kembali lagi dan membawa Kakang Kamandanu. Dan ternyata terbukti bukan? Semuanya akhirnya harus berhenti sampai di sini. Aku kulihat lagi keindahan aku pandang lagi bukit-bukit yang bersusun-susun indah. Dan tak kulihat lagi awan tipis berarak di langit. Semuanya lenyap, hilang tanpa bekas. Semuanya gara-gara kau. Gara-gara kau, kakak Uni. Aku benci. Aku benci sekali. Mengapa kau datang lagi? Eh? Mengapa kau tidak tinggal saja di Majapahit? Mengapa kau harus datang dan menjemput kakang Kamandanu? Aku benci. Aku benci sekali padamu. Tapi... Tapi... Mungkin kau memang istrinya. Mungkin kau istri kakang Kamandanu. Kalian hanya berpura-pura saja di depanku. Kalau bukan suami istri, Kenapa harus menunggang kuda bersama-sama? Aku benci. Aku telah ditipu. Mereka semuanya penipu. Jingga menangis sejadi-jadinya. Gadis itu menyesali apa yang terjadi sambil terus menyeka air matanya. Tiba-tiba dia tersentak karena merasa pundaknya diraba oleh seseorang dari belakang. Lando. Apa yang kau lakukan di tempat ini? Sudahlah. Mereka sudah pergi. Sekarang kita berdua lagi. Lebih enak berdua, bukan? Selama ini kita memang selalu berdua saja. Biarkan saja mereka pergi, Ayah. Hah? Aku tidak apa-apa kok. Benar, aku tidak apa-apa. Lagi pula, apa urusanku dengan mereka? Oh, loh, loh, loh. Oh, kok matamu merah? Hah? Kau menangis ya? nangis saya. Ya. Mataku kena debu. Sakit sekali, pedas sekali. Aku tidak menangis. Oh, kau sudah semakin dewasa, Nduk. Seorang wanita dewasa tidak lagi pantas menangis. Kau harus bisa mengendalikan perasaanmu supaya tidak menangis. Kau harus mempunyai ketabahan hati dan keteguhan hati. Aku tahu kau menyimpan perasaan seorang gadis kepada Angger Kamandanu bukan? Tidak, kau tidak usah menjawabnya. Ayah sudah tahu. Dan ayah memang sengaja membiarkannya. Karena itu wajar. Wajar sebagai seorang gadis. Yang penting kau bisa bertindak bijaksana terhadap dirimu sendiri. Juga terhadap orang-orang lain. Dan juga lingkungan hidupmu. Itulah yang terpenting, Dok. Perasaan bisa membuat kita senang, tapi sebaliknya, dia juga bisa menjerat kita dalam kebodohan. Ayah, kau percaya tidak? Uh, percaya apa, Nduk? Bahwa bahwa uh, bahwa mereka bukan sepasang suami istri. Maksudku, Kakang Kamandanu dan Kakak Uni. Oh. <laughs> Menurut pendapatku, mereka adalah suami istri, tapi mereka tidak mau mengakuinya, Ayah. Mereka menyangkalnya. Bagaimana pendapatmu, Ayah? Wah, wah, wah. Uh, bagaimana ya? Uh, tapi sepertinya tidak, Nduk. Sepertinya mereka bukan suami istri. Tapi apa bedanya? Kalau memang mereka bukan suami istri, aku eh, aku akan merasa lega sekali. Mudah-mudahan saja mereka memang bukan suami istri. Dan aku akan selalu berdoa Aku akan berdoa siang malam agar Kakang Kamandanu bisa menemukan istrinya lagi, Ayah. Ah, uh, kau ini bicara apa lo? Uh. Kakang Kamandanu pernah bercerita bahwa dia mempunyai istri, Ayah. Tapi istrinya hilang. Sampai sekarang mereka berpisah begitu saja. Kasihan ya, Ayah. Ah, uh, sudahlah, Nduk, sudahlah. Semua itu sudah ada yang mengatur. Kau tidak perlu merisaukannya. Suatu saat nanti kau pun akan mempunyai suami. Kau mengidam-idamkan seorang suami yang seperti apa, Nduk? Seperti ayah. Wah, <laughs> ya jangan. Nah. Ayah kan sudah tua, sudah kakek-kakek. Masa kau mempunyai suami seperti kakek-kakek? Hmm? <laughs> Bunda Sakawuni? Ah, aku gembira, Kamandano. Rasanya aku menjadi hidup kembali. Apa maksudmu? Ah, entahlah. Semenjak kau menghilang dan aku kembali ke Majapahit, rasanya ah, aku seperti dikubur hidup-hidup. Aku tidak betah lagi tinggal di Majapahit. Aku ah, aku merasa kesepian, Kamandano. Jiwaku menjadi hampa. Rasanya sumpek sekali tinggal di Majapahit. Ayah sudah tiada lagi. Kakang Ranggalawe pun sudah mendahului kita pergi. Sementara paman Lembu Sora pengganti orang tua kita. Keadaannya sekarang ini terjepit, Kakang. Aku aku melihat gejala-gejala yang kurang beres di Istana Majapahit. Dan rasa-rasanya sumbernya adalah paman Ramapati dan orang-orangnya. Mereka bermaksud membuat kelompok sendiri dan mereka berusaha untuk terus-menerus memojokkan Paman Lembu Sora. Aku sedih, Kamandano. Aku sedih, tapi ah, aku tak ingin menangis. Bagaimana dengan Sang Prabu? Ya, rasa-rasanya jarak kami. Ah, maksudku, aku dan Paman Lembu Sora dan sahabat-sahabat dekat lainnya semakin jauh dengan Sang Prabu. Paman Ramapati selalu menugaskan orang-orang kepercayaannya untuk mengawasi gerak-gerik kami. Rasa-rasanya kami hidup dalam tawanan dan Paman Ramapati selalu memotong langkah-langkah kami di tengah jalan. Apakah hal ini akan berlangsung seterusnya, Kamandanu? Kita akan berusaha untuk memperbaikinya, Sakawuni. Saya kira Sang Prabu sendiri tidak menginginkan perpecahan di antara kita. Pengalaman Kakang Ranggalawe merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Perpecahan tidak akan membawa apa-apa, kecuali kehancuran. Baiklah. Ayo Sakawuni, kita teruskan perjalanan. Kalau kau lelah dan mengantuk, kita akan mencari tempat untuk menginap. Ayo. Ha! Ha! Ha! kita tinggalkan sejenak Arya Kamandanu dan Sakawuni yang tengah berkuda menuju ke kota Majapahit. Saudara pendengar, marilah kita ikuti perjalanan Empu Bajil kembali. Empu Bajil dengan ditemani Jata Gimbal masih terus berusaha mencari pendekar syair berdarah sambil mencari Dewi Sambi yang hilang. Suatu saat mereka singgah di sebuah desa. Tuan, Tuan Bajil, Rupanya Tuanku Bajai sedang tidurnya, ya? Ada apa, Jatah Gimbal? <laughs> kukira Tuan sedang tidur. Anu, Tuan, ini saya menemukan ini, Tuan. Ini, ini apa? Kau menemukan uang ringgit di jalan, lalu kau mau tunjukkan kepadaku. Hmm. Bukan, Tuan. Bukan uang. Lihatlah. Uh, saya menemukan selembar gulungan rontal. Hmm. Ada apanya gulungan rontal itu? Kau jangan macam-macam jatah gimbal. Aku sedang kebingungan. Aku sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan pendekar syair berdarah. Dan aku harus segera menemukan Sambi. Uh, Tuan, uh, justru gulungan rontal ini mencantumkan berita tentang Tuanku Dewi Sambi. Uh, lihatlah Tuan, lihatlah. Empu Bajil segera bangkit begitu mendengar kata-kata jatah gimbal. Dia lalu merebut gulungan rontal dari tangan jatah gimbal dan matanya terbelalak lebar begitu membaca tulisan-tulisan yang dicantumkan dalam gulungan rontal. Kurang ajar keparat setan alas sambil mau dihukum mati. Hah? Sambil mau dihukum mati? Thank you. bibirnya bergetar, Anna mengepal kencang. Gulungan daun rontal itu diremas-remas. Dan memang benar, gulungan rontal itu merupakan pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah Majapahit. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Empu Bajil? Dan bagaimana dengan Sakawuni serta Arya Kamandanu? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.